بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ المعلم رحمه الله تعالى وجمع النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرزق وصلاح الجسد والروح توبة النسوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوير بصرنا وصحي بداننا وثبت لساننا بحقه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وتفرني ملعون من سأل بوجه الله والمنعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله dilaknat orang yang meminta dengan dengan wajah Allah dengan mengatakan di wajah Allah, karena redho Allah ya karena Allah berikan saya dong tukang minta-minta ya minta bawa-bawa di wajah Allah, itu dilakukan kenapa karena orang kalau udah minta dengan Allah, nggak boleh ditolak iya. ya tidak boleh tolak. Jadi jangan minta bawa-bawa biwajhillah. oke dilaknat tuh tukang minta-minta kalau dia biwajhillah. Tolong bantu saya biwajhillah. Okay. Kesian yang diminta kalau dinolak, kalau dinolak nggak ngasih, yang yang nggak ngasih dilaknat juga. Gara-gara dia kan. Gara-gara dia minta dengan wajillah, yang diminta nggak ngasih, akhirnya dilaknat. Makanya dilaknat yang sumbernya itu dulu. Di sumbernya dilaknat, lalu yang nolak dilaknat juga. Kenapa? Karena yang nolak itu, eh kalau orang minta dengan wajillah, kita kasih. Supaya kita nggak dilaknat. Ya dia aja yang dilaknat nih. Kita aja Nah. Wa mal'unun man su'ila biwajhillah dan dilaknat pula orang yang diminta dengan cara wajhillah. Dengan ucapan wajhillah. Jadi minta, yang minta ngomong ini biwajhillah, tolong berikan saya. Ya, summa mana'a sa'ilahu, kemudian dia nggak mau kasih. Yang minta tadi dicegah. Jadi nggak ngasih dia. Ya. Bilang Berarti kesimpulannya itu bahwa orang yang meminta dengan kalimat biwajhillah nggak boleh ditolak permintaannya. Nanti di bawah ada kisah Nabi Allah itu. Malam yas'al hujrah. Selama itu orang tidak meminta perbuatan yang jelek. Hujrah. Au muhsan, ai muhsan. Hujrah maknanya muhsan. Ya. Biar dibawa-bawa wajihillah kalau minta yang keji nggak boleh. Minta hal yang keji Maaf, satu contoh di wajihillah. Tolong selain anak inti, buat aneh, buat aneh jinahin. Boleh gak? Boleh. Itu kan puhsat, perbuatan puhsat. Di wajihillah, tolong berikan aneh anggur buat mabok. Dan, boleh kita ikutin. Kalau buat maksiat diminta, buat perbuatan keji diminta, walaupun biwajillah nggak boleh kita ikuti. Tapi kalau di luar itu, mau nggak mau. Makanya nggak boleh. Berarti dia maksa ya. Kalau minta biwajillah maksa, sama aja maksa. Kenapa? Karena nggak boleh ditolak. Au amran gabihan la yalik atau nih selama dia nggak minta perurusan yang jelek, yang nggak pantas. Yang diminta urusan yang jelek, yang nggak pantas, jangan, jangan. Walaupun dia bawa bawa dengan perkataan di diwajahilah. ويحتمل أنه يراد ما لم يسأل سؤالا قبيحا بكلام قبيح Berarti nih hadis ini mengandung satu pengertian bahwasanya dia mesti dijawab. Iroh. Mesti dijawab. Malam yas'al soalan gabihan selama dia nggak minta permintaan yang jelek. Dikalamin minta dengan ucapan yang jelek. yang jelek, ucapannya jelek. Selama itu. Selama dia nggak minta yang jelek, selama mintanya nggak dengan ucapan jelek, maka nggak boleh ditolak. Nggak boleh ditolak. Permintaannya wajib Jawab. Kalau enggak, laknat kita. Wa Ahmadu Ahmad mengatakan hadis ala ukhbiruku. bi syarril bariyah. Kata Nabi, maukah kalian saya kasih tahu seburuk-buruk makhluk di, di daratan? Makhluk yang paling buruk ya, bariyah ya, di daratan. Kalau mereka jawab bala. Ya. Yeah. Kalau jawabnya naam jadi buruk, malah ini nggak boleh. Ya. Kalau orang tanya dengan alaiha ala ukhbirukum alaisa Allahu ya, itu jawabnya si bala. Nggak boleh jawab naam. Karena naam itu isbat. Bukankah Allah hakim seadil-adilnya? Naam bukan jadi, Ya. Naam tuh faedahnya bil isbat. Men, ya. Makanya jawabnya jangan bala. Eh bukan naam, bala. Sama maknanya dia juga, cuma kalau dia menafikan yang bukan. Bukankah Allah hakim seadil-adilnya? Betul. Memang Allah hakim yang paling adil. Ini bala jawabnya, jangan na'am. Mana zalika minasya'in kafir ini. Yang kalau dia enggak dia tak dipengetah dia mengetahui itu sengaja jawab na'am. Jadi bisa murtad. Tapi kalau jahil dimaki maafin orang bodoh. Karena itu ucapan eh Quran ya, alaihissallahu bi ahsanil hakimin bala bala wa ana ala zalika minasy Jangan na'am jawabnya, oh na'am. Tak boleh. Kalau na'am berarti memang bukan. Jawabnya, ye, memang bukan. Berarti bukan bukan hakim hakim dari hati. Bala ya Rasulullah, betul. Mau ya Rasulullah. Mau. Kala Rasulullah berkata allazi yas'alu billahi wa lam yu'ti yaitu orang yang meminta ya dengan membawa nama Allah tapi dia tidak di walam yukta tapi enggak diberi ya. dia minta dengan nama Allah bawa-bawa Allah tapi enggak dikasih nah itu berarti syarul bariyah orang yang nolak permintaan orang yang meminta dengan membawa diwajillah atau billah ya. bahaya Darul Bariyah. Wa tabrani ala uhaddisukum 'anil khabar. Tabrani meriwayatkan hadis Nabi mengatakan, "Maukah kamu saya beri saya ceritakan kepada kamu tentang Nabi Allah Hidir? Galu mereka jawab mau bala ya Rasulullah mau ya Rasulullah gala berkata Nabi Bainama huwa zata yaumin yamshi fi sugi بني إسرائيل أبصره رجل مكاتب فقال تصدق علي بارك الله فيك yeah. Ketika satu hari Nabi Allah Adir hadir sedang berjalan di pasar Bani Israel Lalu seseorang budak mukatab melihat dia maranin lalu tuh budak ngomong tasodak alaya kasih saya sedekah tuh budak minta sedekah amin Nabi hadir tasodak alaya sedekahlah kepada saya barokallah tiga semoga Allah berikan keberkahan buat kamu Wagal al hadir maka Nabi Hadir berkata amantu masya Allah min amrin yakunu ma'indi syai'un u'tikahu amantu Aku beriman, percaya. Dia bilang. Kalau orang yang sedekah, Allah kasih keberkahan. Aman tuh. Ya, saya percaya. Kata Nabi Khidir. Masya Allah. Ya, apa yang Allah kehendaki. Min amrin daripada satu perintah atau urusan. Ya gunu main ma'indi syai'un uhtikahu. Oh, Tapi saya nggak punya sesuatu yang saya mau kasih ke ente. <laughs> Kata Nabi Khidir. Saya percaya orang sedekah dikasih keberkahan Allah. Tapi aneh nggak punya sesuatu yang aneh mau kasih ente, nggak punya apa tapi itu. Nih budak masih betot-betot Nabi Hadir. Bagala al miskin, as as'aluka biwajhillah. Aduh miskin, miskin itu kalimat itu deh, kalimat kayak nyesel gitu miskin. Tadi kalau kita Saudi ah, di mana ah, miskin miskin itu. Itu udah bahasa dinaya Sama ulama kalau lagi sedang ini ya miskin, kalau lagi ngeselin dirinya itu. Jadi miskin bukan harta aja. ahlak ilmu bisa menggunakan kalimat ya miskin. Ada miskin harta, ada miskin ilmu, ada miskin ahlak, Ya. Ada miskin perempuan. As'aluka biwajhillah lima tasaddaqta alayya wa inni nadartu samahata fi wajhik wa rajawtul barakata indaka Itu orang jawab Fagal al-miskin Jawab si budak tadi Al-miskin Kebetulan budak itu yang mananya miskin As'aluka biwajhillah Aku minta kepada kamu dengan wajhillah bagi apa-apa yang kau sedekahkan kepadaku karena aku melihat engkau ini punya kebaik as orang yang apa ya? orang yang baik as-samahah saya lihat nih muka ente muka orang baik kata kata tu budak namanya Nabi Khidir dia nggak kenal tuh Nabi Khidir tu budak nggak kenal itu Nabi Khidir Bagian yang sedekah masih maksa kan? Bilang gak ada deh. Ya. Karena saya lihat etik di wajah itu ada ada tanda-tanda sana orang yang ya, baik, gitu. orang yang apa ya, toleransi sana. Tapi orang kalau tidak jual beli itu disuruh menabi as-sanah. Samhatan idza ba'u samhatan idza Kalau jual samhah mudah, kalau beli mudah juga. Jual Berapa duit yang enak untuk duit? Duitnya. eh ada susah. Ada untungnya faedahnya. Ada. Beli gitu juga. Kira-kira berapa duit itu? Siapa yang ada dapat kan? Itu sama hak. Itu berkah tuh. Jual beli yang begitu sama hak. Saling toleransi, saling reda. jom punya soal jual mudik di terbangun, nawar itu. Yeah. ada kan pedagang yang nyesel dapat membeli model begitu. Udah bawel, pinter menawar. Pakai bohong lagi. Bos, soalnya udah aku beli segitu berapa? Ya, yang beli yang beli modelnya ada yang begitu. Ya, bukan perdagangan yang curang, kadang-kadang pembeli curang juga. darah kata indah dan saya berharap keberkahan di sisimu. فقال الحجر آمنت بالله ما عندي شيء أعطيكه إلا أن تأخذني Kata Nabi Haidir, aku percaya. Ya. Ma'indi syai'un u'tigahu, tapi saya nggak punya sesuatu yang saya bisa berikan kepadamu. Sesuatu itu. Illa tetapi melainkan antak huzani. Ambil aku. Jadikan aku ini. kata beuni jual aku. Sudah hmm. ambil diriku ini jual deh. Jadi ini bukan. Karena nggak ada apa-apa. Dengar biwajhillah nyerahin diri. Udah deh jualannya aja deh. Nabi Haidir jadiin dirinya budak supaya dijual sama itu orang. Karena nggak bisa nolak dengan kalimat biwajhillah. Ya. Wagal miskin, lalu si miskin tadi ngomong, si budak. Wahal yastagi hadza? Emang bisa nih begini? Dibenarkan ini. Apa lurus nih perkara? Masa aneh jual ente sih kan gitu. Ente jadi diri ente budak gara-gara minta duit doang, minta sedekah. Kata Nabi Haidir gala na'am. Ya. sa'al tani bi amrin awi Habis itu minta minta aneh-aneh dengan urusan perkara yang besar, diwajilah, nggak sembarangan ya. Udah deh jadi Eh. Amma ini la buka diwajihi Rabbi. Adapun sesungguhnya aku nggak bisa mengecewakan kamu dengan kalimat diwajihi Rabbi. Kata Nabi Hadir bisa. Gak apa-apa jual aneh deh. Habis ente mintanya dengan urusan yang besar. Ya ampun hati. Saya nggak bisa kecewain kamu dengan dengan wajhi Rabbi. Dengan wajhi Rabbi. Dengan wajah Tuhanku. Itu kinaya ya wajib. kan. Ya. Bi'ni. Bi'ni. Silakan jual aku. gola, Lalu pengarang berkata nih. Ini pengarang. gola, Eh Rasulullah. Gala Rasulullah damahu ila suq. Dibawa Nabi Hidir ke pasar. Ya. amu bi arba'ati mi'ati dirhamin. Lalu dijual dengan harga 400 dirham. Dijual 400 dirham. Budak ambil duitnya 400 dirham Nabi Hidir diserahkan ke mustari ya, yang beli Famakasa indal musyari zamanan. Dibawa pembelinya ke tempat tinggalnya. Lalu dia menetap di sisi pembeli tadi, tuannya zamanan, beberapa zaman, beberapa masa. La yasta'miluhu bi syai'in. Tetapi si yang beli ini tidak mempekerjakan dia. Dibeli, tapi ditaruh aja, nggak disuruh kerja. dia mina aja. Bagalah Nabi Haidir ngomong Ambil tuan yang beli dia Innama syaraitani lil timasi khairi inti Fa'ausini bi'amalin Inti beli ane kan buat ane kerja kebaikan nah inti Ayo dong suruh ane kerja <laughs> Nawarin Lihat orang kalau Nabi ya itu Inti beli ane supaya ane kerja buat me inti Wali भी minai आएगा suruh kerja? Ya. ayo perintahkan aja buat kerja kerja ya. duit itu nggak sia-sia 400 gram itu kalau orang sekarang mah anteng begitu wah lu suruh kerja dapat gaji buta enak gitu Paus ini diamal Faqala yang beli jawab akramu an asyugga alaik innaka syai'un kabir dha'ifun saya nggak demen, maknanya kesian, saya benci, saya nggak mau memberatkan kamu. Sesungguhnya kamu orang tua. <laughs> Ini Mustari bilang, eh, itu orang tua. Saya ungkapin. yang Nabi itu udah tua. Umurnya berapa ratus tahun dari masa Nabi Nabi Musa dia ngalamin ini. Tapi sekarang masih itu. Doa pun lagi lemah. Gala lalu dia menjawab, Laisa yusadu alaya. Enggak, enggak bikin berat aneh. Enggak, enggak bikin berat aneh. Suruh aneh suruh. Enggak jadi berat aneh. Bukan nantangin, bukan. Karena dia pengen apa yang dia lakukan orang bermanfaat buat buat orang gitu. Kata tetuat, wala gum. Ya, silahkan diri, laksanakan deh. Panggul hati ini jalan. Ini eh, dipindahin ini batu katanya. Suruh pindahin batu gede. Kalau asal batu kecil. Ini batu gede asal. Eh hijau. Wagana layan la nasi cincin cincin barin fi yaumin. Ini batu seharian gak bisa dipindahin enam orang. Kalau kurang dari enam orang, ini batu gak bisa dipindahin seharian gak bisa. Geser dikit, dikit, dikit, dikit. Seharian enam orang belum tentu bisa pindahin ini batu seharian enam orang mindahin batu belum tentu seharian bisa itu maknanya tapi yang menambah hadir sebentaran ya <laughs> tuan dia, hape hape, tuwe lemah dianggap mindahin batu yang enam orang sedai seharian gak kelar ambilnya sebentaran nah, tenaga dari mana Fakala dan rajul ba'di hajati. Habis nyuruh nih orang keluar loh. Ya keluar, ada hajat dia. Dia mau kemana nggak tahu. Sumang sorofa lalu balik. Wagat nagal hijarata fi sa'atin. Nabi Khidir udah mampu pindah itu batu satu saat, satu jam deh. Dia pergi, set. Dia balik tuh batu udah bagian saya. Ini enam orang sehari belum tentu dia bisa minta ente satu sebentar. Masya Allah. Ahsanta wa ajmalta wa atokta. Dipuji Nabi ini. Ya. Kata dia ahsanta wa ajmalta wa atokta. Hebat ente. Liter bagus. Kuat. Atokta. Ya, kuat. Malam arahkan uti tuti kuhu. Ya, padahal saya nggak nggak ngelihat kamu bakalan sanggup kamu bakalan sanggup. Tapi kok bisa ini hebat itu ini? Padahal nanti nggak nggak nggak bisa nggak tahu itu bakal eh nggak nggak mengira, nggak menyangka bakalan bisa. Ya, malam araka tutigu. Ya. Summa arada Rajuli Sataru Kemudian datang bagi laki-laki itu keinginan buat apa? Safar. Ini lagi pengen musafir. Ya, datang satu hajat dia pengen safar. Eh, ya, pembelinya. Bagala dia berkata kepada Nabi Khidir, ini ahsa, ini buka aminan. Fakhlifni bi ahli. Tilabatan hasanatan. Sesungguhnya saya menyangka kamu ini orang yang aman orang yang terpercaya. Iya. Kata tuannya kepada Nabi Khidir, nih, gantiin saya di ahli di dalam keluarga khilafatan sebagai hal keadaan sebagai pengganti. Itu gantiin aneh nih. Aneh mau pergi, aneh titip keluarga aneh nanti gitu. Ini itu Nabi Haidir. Tapi Nabi Haidir nggak merasa cukup dititipin gitu doang. Gala berkata di ausini di amalin perintahkan saya dong kerja juga gitu. Jangan hanya ngawasin keluarga doang, tapi kasih kerjaan selama ini pergi musafir, kasih kerjaan. Ya. Gala ini akrahu an asyudda alaik. Dia ngomong lagi, saya nggak mau beratin kamu. Gala laisa gue alaik. Ya, nggak apa-apa, nggak berat. nggak jadi beratin saya, kata Nabi Hidin. Gala tetuan bilang, Fatrib minal ladin. Itu buat dari batu bata. Ya. Eh, lebih libaiti buat rumah saya disuruh bikin rumah ada satu kamar beberapa gitu tolong bikinin nih dari batu bata hatta aku alaika sampai saya kembali ya berjumpa dengan kamu sampai saya nemuin kamu lagi nanti balik dari musafir Gala lalu Rasulullah bercerita kembali Pamarrar rajulu lisabarihi safarihi. Ya. Lalu berlalu deh itu orang kepada musafirnya berangkat. Kola. lalu Rasulullah berkata, Paroja dia kembali dari musafirnya. Wa saya ada binaan, Sungguh Nabi Hajar sudah mampu membangun rumahnya. Orang perkirain gue gue balik, lo belum kerjain deh gitu. Ntar aneh balik, aneh balik baru ntar kita bikin ini tapi udah balik turunnya udah jadi kan perintahnya bikin rumah saya dari batu sehingga saya balik nanti maknanya ntar deh ntar gue balik baru bikin ya atau perkiraan dia lu bikin sekarang juga sampai gue balik gak bakal selesai sendirian bikin rumah dari batu bata gitu eh di luar dugaan dia udah balik ke rumah udah udah kokoh Nabi Hendrik pikir sendirian. Qala lalu dia berkata, ini tuan. As'aluka biwajhillah ma sababu wa ma amru. Dia ngomong biwajhillah lagi nih tuan nih. Qala, nih tuan ngomong, as'aluka biwajhillah, saya bertanya kepadamu dengan wajhillah. Itu lagi kedua biwajhillah lagi. Tadi minta diwajihillah, nggak boleh ditolak. Ini nanya. Nanya diwajihillah, nggak boleh dijawab, nggak boleh nggak dijawab, harus dijawab. Aku minta kepadamu, aku nanya kepadamu diwajihillah, masa babuka? Apa yang menyebabkan inti bisa hebat begini? Kan gitu. Tenaga modal apa, ilmu modal apa yang inti punya? amruka apa urusan inti kok bisa jadi budak? Bisa jadi, ya bisa jadi tangan aneh jadi ini panjang. Ada yang dibuang-dibuang oleh Rasulullah. Ini namanya ini. Gala Nabi Khidir menjawab, Sa'al tani biwajihillah. Itu nanya kepada aku dengan biwajihillah. Wa wajhullahi dan karena Allah. Ya, auga'ani fi hadil ubudiyah. Ya, Allah uh, apa meletakkan aku atau menempatkan aku atau menjatuhkan aku pada ini penghambaan. Faqala al-hadir. Lalu Nabi Khidir menjawab lagi. suka man ana. Saya akan cerita sama kamu siapa saya. Karena dia kan nanyanya dengan diwajela. Mau nggak mau Nabi Khidir mesti bongkar dirinya. Ya, anak hadir saya ini hadir, Ya. Allati sami'ta bih. Yang sering itu dengar tuh hadir, hadir, hadir yang mana orang itu? Maka masuk Nabi Allah hadir di kalangan umat Islam. Ini ya, orang pas dengar Nabi hadir kok. Namanya kedengeran, nih dia orangnya orang Ngaku gitu. Nabi hadir, saya ini hadir. Yang inti dengar tentang saya nih, ini dia saya orangnya. Allati sami'ta Sa'alani miskinun sodakotan. Ada orang miskin minta aneh-aneh sedekah. Kata Nabi cerita ini, Ame tua ini. habis dijelasin diri siapa? Saya ini hadir. Yang nyebabin saya ini jadi begini nih. Jadi ubudiah karena kehendak Allah juga. Itu nanya dengan biwajilah. Dan wajib Allah yang menjadikan saya budak. Maka dijelasin, ada orang miskin minta sedekah sama saya. Kalau yakun ini saya aku ti, Saya nggak punya sesuatu yang saya mau kasih ke dia. Lalu pasal alami diwajilah, dia minta dengan wajilah. Fa'amkan tuhu min rakabati. Lalu saya memungkinkan dirinya, saya berikan dia kemungkinan min rakabati, Ya, jadikan saya budak. Ya. Ani lalu dia jual saya. Paham itu orang ya, karena minta nggak dikasih lalu biwajillah saya nggak punya sesuatu akhirnya saya jadikan diri saya memungkinkan ya. jadi diri saya saya jadikan mudah supaya dijual dijelasin kepada wa ukhbiruka dan saya kasih tahu kepada kamu nih nah Habib Hadir kasih tahu kepada nih mustahil tuannya dan saya kasih tahu kepada kamu annahu man su'ila biwajhillahi faradda sa'ilahu wa huwa yaqdiru wa qaba yaumal qiyamati jildu jilduhu eh apa itu wa huwa yaqdiru wa qaba yaumal qiyamati jilduhu wala lahma lahu saya kasih tahu kepada kamu bahwasanya siapa orang yang diminta kepadanya dengan ucapan wajihillah lalu dia nolak pemintanya tadi sedangkan dia sanggup ngasih tapi dia tolak nanti dia akan diam ya, berdiri atau diam di hari kiamat sedangkan dia punya jildahu kulitnya ya walalah malahu kulit gak ada dagingnya gitu ya eh kulitnya dan tidak ada dagingnya sama sekali. Dia tagak gau yang yang terbentuk. Jadi kulitnya kagak, dagingnya tidak ada bentuk lagi. Jadi gimana sih? Hah? Tengkorak kali ya? Jadi tengkorak. Di kulitnya kagak. Kulitnya nggak berbentuk. Walalah malu, nggak ada dagingnya lagi. Berarti tengkorak. Dipretelin sama Allah di sana deh. Walau olah tuh orang benar-benar kagak punya pape, cuma tulang doh. Bagalar rajulu lalu tuh laki-laki tadi berkata, Aman tu billah, syagabtu alaik ya Nabi Allah. Aku beriman kepada Allah, aku bikin sulit ente. <laughs> Dia berarti nyesal ya. Dia juru kan tadi. Syagabtu alaika ya Nabi Allah. Lau a'lamu, kalau saya tahu, kalau saya tahu, saya gak bakalan nyulitin kamu gitu. Ada di dibuang. Ya, lau a'lamu, masa syagabtu. Kalau saya tahu, saya gak nyulitin kamu. Kalau kita baca di mana Hegel Ibda syarahnya ada tuh. Ya. Ada pernah itu aneh ya, syarahnya. Lau a'lamu ada yang dibuang di situ jawabnya. Jikalau saya tahu, saya tak bakal nyulitin. Jadi ada sesuatu yang wajib dibuang tapi yang gak boleh. Jadi ya, baik itu jawab, makul boleh dibuang. Kalau di depannya udah ada penjelasan. Seandainya saya nggak bakal nyulitin kamu kalau saya tahu. Itu kan bahasa gini. Kalau dibalik, kalau saya tahu, saya nggak mau nyulitin kamu. Itu, itu jawabnya tuh. Ya. repot itu mampulnya dibuang juga. Wajib. Ma wajah rabbuka wa ma qala. Ya, wa ma Tanya dibuang lagi habis didudukin media depan. Ma wa ma Tuhanmu tidak meninggalkan kamu ya Muhammad dan tidak mengecewakan kamu. Kayaknya dibuang ini mafulnya. Kayang maful yang kedua. Sama ini. Lau a'lamu lo saya tahu, saya tak bakal nyulitin kamu ya Nabi Allah. Kalau Nabi itu tidak labas, nggak apa-apa. <laughs> Ahsan tahu abu kaita. Yeah. Apa faedah apa ya? Kalau di Gon Abu Faita ya. Kalau di man mana hijul indah Abu An Ankoita maknanya bers bersih. Iya. Ahsanta wa an wa gaita Maknanya bersih. Enggak enggak apa-apa itu bagus, itu bersih. Enggak salah ya maknanya. Bagala iya. rajulu lalu berkata itu rajul Bi abi wa ummi ya Nabi Allah. Demi bapakku, demi ibuku wahai Nabi Allah, hukum bi ahli. Ya, silahkan beri hukuman pada keluargaku, wamali dan hartaku. Bima tak terserah ente. Dinyerahin deh. Aneh, keluarga aneh, harta aneh. Silahkan hukumin deh. Terserah ente mau diapain kayak gitu. Ya. Au atau silakan pilih Pak Ukhaliyan Sabila. Hmm. Saya akan bebasin kau. Gala Nabi hadi menjawab, Uhibbu antukhalliya sabili. Saya lebih senang kau bebasin saya aja deh dari perbudakan ini. Boleh gak gitu? Kan mungkin dia suruh pilih. Karena merasa nyesel nggak tahu, tapi Nabi Hadi bilang nggak apa apa. Ya, silakan ya Nabi Allah mau hukum tentang hartaku, wargaku mau diapain terserah ente deh. Apa minta bebas aja. Kata Nabi hadir saya lebih senang minta bebas. Ya. aku Rabbi sehingga aku bisa nyembah Tuhanku lagi. Ya. Wa khaliya sabilah lalu dibebasin Nabi Hidir Wagal al-hadar lalu Nabi Hidir berkata, "Alhamdulillahilladzi awsaqani fil ubudiyyati summa najani minha." Allahumma ja'alna minal muhsidin ilal ikhwan al-faizin bil jinan. Amin. Segala puji bagi Allah yang telah mempercayakan aku di dalam pengabdian, penghambaan, kemudian di dalam perbudakan, kemudian menyelamatkan aku dari perbudakan. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berbuat baik kepada saudara dan beruntung dengan surga. Amin ya Rabbal Bagus saum insyaallah. Ada mau nanya silahkan. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل ما كنت انا نبيون من قبلي لا اله الا الله لا اله الا الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال محمد اللهم اهدنا واهداك واجعلنا ممن سلم رضاك ولا تولنا ولا ممن خالف امرك وصلى الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا بالعلم زينا الحلم وانقلنا بالتقوى وسلمنا بالعافية ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله على نعم الله الحمد لله على حمدا يوفي نعمه ويوفي مزيده والحمد لله رب العالمين لرسول الله سلام عليك يا ربي عشان والدرج يا رسول الله عليك السلام يا شفيع الخلق يوم الشهاب يا مهيمن يا قيوم لا ينام صل سلم على خير الانام يا رب بالمصطفى اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله